Ada satu hal penting yang Ustadz mungkin perlu dibahas dalam mukadimah ini Ustadz tentang adanya ajaran dari satu salah satu aliran sesat ya Islam Jamaah tentang mangkul Ustadz. Apa ada nggak? Ini kita kan lagi membahas tarif ya tentang istilah ya. Mangkul ini ada nggak Ustadz dalam dalam pelajaran uh, ilmu hadis? Silakan Ustadz. Mangkul secara bahasa dari kata-kata nakola yang kulu itu isim maf'ulnya jadi mangkul artinya harus dinukil ya mereka istilah mangkul itu artinya menulis apa e, belajar hadis dengan diterjemahkan satu satu oleh gurunya iya ditulis demikian iya satu-satu oleh muridnya <clears throat> dan katanya harus dia punya sanad sampai Rasulullah kita katakan bahwa apa yang dimaksud dengan mangkul kalau mang Nukul dinukil artinya kita harus menukil segala sesuatu secara amanah. Ya, dan hadisnya juga harus sahih dan yang lainnya jelas kita ya setuju dengan ini. Tapi kalau yang dimaksud dengan mangkul artinya kita ini ya harus belajar kepada kelompok dia saja karena kalau cuma kelompok dia yang punya sanad sampai Rasulullah ini batil. Karena di zaman ini akhi ya orang yang memiliki sanad sampai Rasulullah banyak. Para ulama-ulama yang apa mempunyai sanad sampai Rasulullah SAW pun banyak dan juga orang yang punya sanad tidak dijamin bahwa dia pasti akan benar beberapa banyak para perawi di zaman dahulu yang mereka itu punya sanad sampai Rasulullah SAW perawi-perawi hadis yang disifati oleh para ulama sebagai ahlul bid'ah Amr Imran bin Hattan ini seorang khawarij tapi dia punya sanad sampai Rasulullah ya Aban bin Taghlib seorang syi'i yang ekstrim kata siapa al-imam al-imam al zahabi rahimahullah ya al-imam Abdul Razzaq bin Hammam as-San'ani fihi tasyayyu sedikit ya apa namanya eh, condong kepada syiah namun beliau siqah nah ini jadi tidak menjamin ya bahwa seseorang yang apa namanya punya sanat itu sudah pasti benar apalagi ia mengatakan pokoknya kalau siapa yang nggak ikut al-jamaah atau ya yang dimaksud dengan al-jamaah itu kelompoknya dia kemudian dia kafir murtad dari agama maka ini adalah merupakan perkataan yang mirip dengan orang-orang khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar ini perkataan atau ya perkataan yang tidak berdasarkan kepada ilmu nah ya baiklah ikhwatul iman rahimakumullah sudah masuk telepon kembali dari salah satu saudari kita di